Nah, bisa menjadi isim domir, bisa merupakan huruf. Kaf yang merupakan isim domir disebut kaful khitab dan dia bersambung dengan fi'il dan posisinya adalah mahal nasab sebagai maf'ul fihi. Qabalaka yukobiluka Atau bersambung dengan isim dan posisinya adalah mancer sebagai mukaf ilaih. Ada kita buka. Adapun kaf yang statusnya huruf adalah boleh jadi huruf jar dan maknanya adalah tasbih. Al-mumaridatu kalmalat. Perawat itu bagikan mereka. Yang kedua adalah menjadi harful khitab zaid tambahan ini dijumpai pada isim isar. Contohnya tilka, ulaika, ka, tilka dan ulaika. Dan pada domir nasab munfasil, iyaka, ka pada iyaka. Karena domir dalam iyaka adalah iya, kanya hak. Kemudian untuk sebagian isim fi'il, tunaka. Ruwaidaka Ruwaida artinya tenanglah demikian juga eh, kemarin kita jumpai pada sebagian masdar contohnya labbaika Kedalam lam lam takti ala arbaati aujuhin memiliki empat macam tempat status, empat kemungkinan. Yang pertama adalah huruf c Nah, untuk huruf c ada dua kemungkinan. Boleh jadi huruf c yang dibaca kasroh Maknanya boleh jadi kepemilikan, boleh jadi taklil atau karena atau untuk. Lillahi Mawis sama wati wa ma ard milik Allah semua apa yang di langit dan semua apa yang di bumi. Lam di sini lil milki. Ya dapat itu ilal madrasati tili ta'alumi murid itu pergi ke sekolah untuk belajar. Ini li ta'lil. Atau lam tersebut dibaca fathah inilah lancer yang digunakan untuk istighosa untuk minta tolong bertajuk dan untuk mengungkapkan keheranan dan kekaguman. Ya lal surtati minasariki. Hei eh, Pak Polisi, ada pencuri. Minta tolong. Ada orang minta tolong, minta tolong kepada polisi untuk menangkap pencuri. Ya la surtati minasariki. Ya lal ajabi ini untuk ungkapan kekaguman. Betapa mengagumkannya. Yang kedua, lam jenis kedua adalah huruf nasab yang masuk pada mutorek sehingga menasabkannya. Dan ini pun ada dua macam. Pertama adalah lamu taklil, disebut juga adalah lamu kait. Nah, lam taklil itu harokatnya kasrah. Ikmalu susu ada. Berjalan dengan kalian dengan sungguh-sungguh supaya kalian hidup bahagia. Dan lam juhud. Lam juhud ini juga dibaca kasrah namun bedanya dengan lam ta'lil didalui makan atau lam yakun. Lam yakunillahu liyaghfirallahu. Allah tidak akan mengampuni mereka. Yang ketiga adalah ada lam yang statusnya huruf jazm itulah lam amr Eh, lam amal juga dibaca kasrah dan menunjukkan makna tuntutan dan masuk pada fi'il mudhari lalu menjazmkannya yungfik al-qadiruna min ghinahu dan ada orang-orang yang mampu membelanjakan harta memberikan nafkah dari kecukupan mereka yang keempat adalah hak takid huruf untuk menguatkan dan selalu dibaca fathah dan maknanya adalah takbir menguatkan dan tidak memiliki pengaruh pada i'rabnya isim atau fi'il yang dimasukinya. Nah, lam sebagai harfu itu terdapat pada beberapa tempat berikut ini. Yang pertama adalah lamul ibtidah. Jika lam ini masuk kepada mubtada la zaidun min amrin. Sungguh Zaid lebih utama daripada Amr. La umruka inna nasra lil, Arab, lil Arabi. Demi umurmu sesungguhnya kemenangan itu milik orang Arab. Dan ini kalimat fanatisme. Nah, selain Arab, nah, tidak boleh menang. Baik Arab tersebut Arab yang taat ataupun kafir ataupun muslim. Kemudian uh, lam yang masuk pada khobar inna atau isim inna jika isimnya itu di dibelakangkan. Isimnya itu tak ta'akhara diletakkan di belakang di tempatnya khobar. alam ya ini hanya masuk kepada khobar eh, atau isim inna saja tidak pada saudara-saudaranya. Contohnya firman Allah, Inna anna rabbaka labil irsah. Sesungguhnya Rabbmu itu mengintai dan mengawasi. Inna fi dzalika la'ibratan li ulil albab. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat pelajaran bagi orang yang punya akal. Dalam yang terletak pada jawab lau atau laula Contohnya laulat tabibu la saat halatul maridi. Seandainya tidak karena adanya dokter tentu akan semakin parahlah kondisi si sakit. Lam yang terletak pada jawab kosam. Wallahi la uqiban al muqassirah. Demi Allah aku akan menghukum orang-orang yang ceroboh. Kemudian nun. Nun boleh jadi domir, boleh jadi harf mendamir disebut nun niswah dan dia masuk pada fi'il madhi dan mudorek wal amr dan amr dan nun ini mesti harokatnya fathah dan sebelumnya sukun dan posisinya, posisinya adalah mahal rofa sebagai fa'il anisa udahabna anisa uyadhabna idhabna nun di sini nun niswah damir mabni mahalnya rofa sebagai fa'il ada penon yang merupakan huruf maka ada empat macam. Nun tauke, boleh jadi khafifah dibaca sukun atau sakilah itu tasdid. Dia masuk pada fi'il mudhari dan fi'il amr dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang telah dijelaskan di pasal binaknya fi'il mudhari. Ati'an walidaika. Sungguh taatilah kedua orang tua. Ati'an nun khafifah dibaca sukun masuk pada fil amr. Contohnya firman Allah, la tahsabannallaha ghafila. Janganlah kalian mengira, janganlah engkau mengira Allah lalai. Nun sakilah bertasdid masuk pada mutore. Yang kedua adalah nun wikoya. Nun wikoya terletak sebelum yang mutakalib pada fi'il dan sebagian huruf. Sami'ani, yasba'uni, isma'ni, contoh il contoh huruf innani. Kemudian yang ketiga adalah nunul inas. Itulah nun yang bertasbih dan harkatnya fathah. Kata silu bidomair yang bersambung dengan domir dan fungsi nun di sini menunjukkan jamak mu'anas, jemul inas. Kitab kita eh, kitab hukunna, kitab hukunna, syakarakunna, yaskuruhunna, uskuruhunna. Maka kitab hukunna domennya itu ka, nunnya nun ina Kitab hukunna domennya itu ha, nunnya non ina Domir itu isim, isimnya ha, Sedangkan nunnya itu harf. Dan nun zaidah Nun zaidah melekat pada fi'il mudhari' jika fi'il mudhari' ini disandarkan kepada alif isnain atau waul jamaah atau ya mukhatabah. Petugas dan nun dibuang jika fi'il tersebut didalui huruf nasab atau adat jazam yaktubani. Domirnya itu cuma alif. Nunnya nun zaidah. Nun harf zaidah. Taktubani yaktubuna taktubuna taktubina. Lam yaktuba lam yaktubu lam yaktuba lam yaktuba lam yaktubu dan taktubi. Kemudian e, menempel pada isim musanna dan nun, nun tersebut ketika menempel pada musanna harkatnya kasrah muhandisani Dan telah harful jam alam mudzakkar salim itu wawunya kayaknya tidak ada, tidak perlu. Menempel pada jamak mudzakkar salim dan dibaca fathah. Muhandisuna. Dan nun ini dibuang ketika isim musanna atau jamak mudzakkar salim tersebut mudah Ja'a muhandisal imarati. Datang insinyur arsitek Insinyur arsitek bahasa kita apa? Arsitektur. Bahasa Arabnya muhandis imar. Imar itu bangunan. Hadara muhandis turki wal kibar. Telah datang insinyur jalan dan jembatan. Insinyur jalan dan jembatan. Apa sebenarnya? Ya, tadi sipil. Orangnya oh, apa? Ahmad Dahlan. Gak ada nama khusus ya. Dan wawu. Wawu itu boleh jadi damir, boleh jadi harap. Wawu damir disebut wawul jamaah. Jadi bersambung dalam fi'il madhi, mudara' dan amar. Di pada posisi rafa sebagai fa'id. Syakaru yashkuruna ushkuru. Wawunya wawu fa'id. Adapun wawu huruf itu ada empat macam. Pertama adalah atok digunakan untuk semata-mata mengumpulkan dan dia bisa terletak sebelum isim, sebelum fi'il atau sebelum fi'il. Hadara Ahmad wa Sa'idun wa dhahaba ilal hadiqati. Ahmad dan Sa'id datang kemudian keduanya pergi ke taman. Haful Jair haful Jair wawu sebagai haful Jair ada dua macam. Pertama wawul kosa. Ini terletak kebelal muqsam bihi sesuatu yang dipakai untuk sumpah. Misalnya yang digunakan untuk sumpah Allah, wallahi, hayatika, hakika dan seterusnya. Wa hakika la ukrimannaka. Demi hakmu, jadi kalimat yang tidak boleh, aku sungguh aku akan memuliakanmu. Wa wuhubba Ba'da hasbiha setelah hubanya dibuang dia hanya masuk pada isim nakira Walailin kamujil bahri akhra sudulah. Tidak sedikit malam bagikan ombak lautan yang uh, telah dilepas tirainya. Kemudian wawul ma'iyah. Itulah wawul yang menunjukkan makna bersamaan. Dan isim yang terletak setelahnya statusnya maful ma'ah dibaca nasok Istaiqatu wa tulu al-fajri. Aku bangun bersamaan dengan terbitnya fajar. awal hal dan mau ini mengikat antara suatu hal dan jumlah hal. Dan jumlah yang terletak setelah wawal hal, mahalnya adalah nasab sebagai hal. Zurtuhu wa wa yasta'itu safari Aku mengunjungi rumahnya pada saat dia sedang siap-siap tidak berpergian. Ya, ada dua macam. Boleh jadi domir, boleh jadi hak. Ya domir ada dua macam. Ya mutakalim. Dan dia bersambung dengan fil madhi mudore amr pada posisi nasab sebagai makul bihi. Wajib salta iman dan selalu dipisah antara dia dengan fi'il atau, eh, atau yafsilu aja. Yafsilu daiman iman benar baina fi'li nunun dan ada nun yang selalu memisah antara dia dengan fi'il. Disebut nunul wiqaya Syakarani, iskuni, uskuni. Ya mahal nasab sebagai makhluk bi Atau ya tersebut bersambung dengan isim. Maka jadi mahalnya jar sebagai mutaf kita kitabi kolami. Ya malja mutaf dilek. Atau bersama dengan ina dan saudaranya dan dia di posisi nasab sebagai isim inna. Ini muktaniun biraika. Kami merasa mantap dengan pendapatmu. Ya, di sini mahnya nasab sebagai isim inna. Atau bersambung dengan sebagian huruf C, marabi, dia melewati. Kemudian yang kedua adalah ya mukhatabah. Dia bersambung dengan fi'il mudara' dan fi'il amr dan tidak bersambung dengan fi'il madhi. Watakunu domiron dan ya mukhatabah ini berstatus sebagai domir untuk orang kedua perempuan tunggal. Di Irabnya pada posisi rofa sebagai fa'il. Takumina dan kumi. Engkau seorang perempuan berdiri atau berdirilah ya ya ya mukhatabah mal rofak seperti fa'il. Ada banyak yang menjadi huruf maka juga ada empat macam. Maka ada empat macam. Pertama ya mudoroah. Itulah ya yang terletak di awal fi'il mudore lil untuk orang ketiga tunggal. Untuk orang ketiga tunggal, musana atau jama. Dan juga berlaku untuk orang ketiga perempuan di il inas ketika mu'anas jama. atau perempuan jama tubuh, Yaktubu, yaktubani, yaktubuna sama yaktubna. Ya tasnia adalah ya yang menjadi tanda nasab atau jar isim musana. Dia dibaca sukun dan dibaca fatkah huruf sebelumnya. Ra'aitu muhandisaini, marartu bi muhandisaini. Ya jamaah. Itulah ya yang menjadi tanda nasab atau jar jamak mudakar salim dan dia dibaca sukun dan dibaca kasrah huruf sebelumnya. Ra'aitul muhandisina marartu bil muhandisina. Ya nasa, ya nisbah. Uh, ya nisbah itu di uh, yang bertasbih dan dibaca uh, eh, maksurun makoblaha dan dibaca kasrah huruf sebelumnya dan dia menunjukkan intisar menunjukkan penisbatan penasapan afiliasi Contohnya Misriun, orang Mesir, Kufiun, orang Kufa, Jami'iyun, dari kata-kata Jami'ah, ada universitas, berkaitan dengan universitas, ilmiun, berkaitan dengan keilmuan. Kemudian la, la bisa masuk kepada fi'il sebagaimana juga bisa masuk pada isim. La yang masuk kepada fi'il yang pertama adalah huruf nafi. Dan la ini tadkhulu adatan biasanya masuk pada fi'il mudhari, ya, biasanya umumnya dan sukanya orang Arab. Ya, kalau mau nafi fi'il mudhari menggunakan la, tidak menggunakan ma. Waktu fitun nafiyah dan maknanya adalah nafi yaitu tidak dan tidak memiliki pengaruh pada i'rab fi'il setelahnya. Al-ainabu Buah anggur layan doju tidaklah matang di musim dingin. al daifidu dusta itu tidak ada manfaatnya. Dan dia bisa menjadi uh, huruf jazm yaitu la nahya masuk pada fi'il mudhari' dan memberikan makna larangan dan menjazmkan fi'il di belakangnya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Contohnya firman Allah, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Inilah yang masuk pada fi'il. Yang kedua, eh, inilah yang masuk pada fi'il. Yang kedua, la yang masuk pada isim. Yang pertama adalah huruf Waktu fidu dan meniadakan dan maknanya meniadakan hukum, meniadakan keterangan dari maktuf. Maktuf itu yang setelah huruf atau Hasadna kami memanen gandum bukan manen sair, Las sair, Sinilah namanya eh, lah hak apa? Bukan gandum. Bukan syair. Terjemahnya apa? Bukan. Harfu nafsin min akhwati ina. Yaitu huruf nabi saudaranya ina. Itulah nafiyal jinsi. dia masuk pada muktajat dan khobar e, eh, dan beramal sebagaimana amalnya inna dengan syarat isimnya adalah nakirah dan bersambung secara langsung. Dan meniadakan khobar dari jenis isimnya. La ilaha illallah. la nyala e, la eh, nafiyal jinsi la kitaba yakhlu min faidatin tidak ada satupun buku yang e, bersih dari manfaat bebas dari manfaat sampai adalah nafil jinsi ada juga harfu yang tak malu amala laisa wa yatasukur al mubtada dia masuk pada mubtada dan khobar bertakmal dan beramal sebagaimana amalnya laisa dengan syarat mubtada dan khobar duanya nakirah dan dengan syarat nabi di sini tidaklah batal biidkhali ilah dengan dimasukkan ilah sebelum khobar la syariah la syari'u ya la syari'u mustahaman jalan raya tidak baca. Kemudian uh, harfu nafyi tambahan. takunulah la adalah nafi tambahan jika masuk baca isim ma'rifat atau jika dakhala alihat dimasuki huruf ini tidak dan hukum ini tidak memiliki pengaruh pada pada dua kondisi ini tidak memberikan pengaruh pada i'rab isim setelahnya. Lal kaum kaum Kaum tersebut bukanlah kaum Walal a'wanu a'wani para penolong itu bukanlah para penolongku. Contoh yang kemasukan rubja yasirul jundiyu bila khaufin Tentara itu berjalan tanpa rasa takut. Kemudian huruf H. huruf Ma. Ma boleh jadi isim, boleh jadi hal. Ma yang isim itu ada empat macam. Pertama dia menjadi isim mausul. Digunakan untuk ghairul Kalau Qara'tu ma katabta min kososin, Aku membaca kisah-kisah yang kau tulis. Ma isim yang kedua adalah isim istifham. Digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang gairu akib. Ma ahabul qasasi ilaika. Apa cerita apa yang paling kau sukai? Dia menjadi isim syarat. Menjasimkan dua fi'il, fi'il syarat dan fi'il jawab syarat. Ma tudakhirhu yufidka fil mustaqbal. Apa yang kau tabung itu akan berguna untukmu di masa depan. Apa saja yang kau tabung akan berguna bagimu di masa depan. Kemudian isim nakirah dengan makna syai'in azim, sesuatu yang agung. Disebut juga ma Iratnya pada posisi rofa sebagai mubtada ma'ajmala azhura betapa indahnya bunga-bunga itu kemudian ma yang huruf yang pertama adalah huruf nafi yang masuk pada fi'il dan biasanya masuk pada fi'il madhi dan maknanya adalah an-nafyu peniadaan di masa silam sebagaimana masuk pada mudhari' dan memberikan makna peniadaan di masa sekarang dan masa depan. Makharaja Muhammadun. Muhammad belumlah keluar. In fama amtani'u mi'an mukafa'atika. Ini insyartiyah. Insyartiyah uh, harap uh, harfun yang menjizmkan dua fi'il jika keduanya fi'il mudarek. Litatstahid. Maka kita baca tatstahid dengan sukun. Jika anda rajin, maka aku tidaklah e, amtani menolak untuk memberikan hadiah kepada anda. Maka fama amtani masuk pada fiil mudore. Kemudian e, ma adalah nabi yang masuk pada mubtada dan khobar. Dan mak ketika itu boleh jadi beramal dengan amalnya laisa, uh, beramal dengan amalnya laisa dengan syarat mubtada'nya di depannya khobar dan manya tidaklah batal dengan kemasukan ilah sebelum khobar. Mal husunu maniatan tidaklah eh, benteng tersebut melindungi atau memberikan makna peniadaan jika kondisinya tidak memenuhi syarat-syarat di atas dan ketika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka ma ini dalam memiliki pengaruh dalam i'rabnya mubtada dan khobar. Ma anta ila syair, tidaklah anda kecuali hanya seorang penyair. Dan ada mazaidah yang punya fungsi kafatun anil amal, mencegah huruf di belakangnya untuk beramal. Dan menjadi maka faid jika bersambung dengan inna dan saudaranya. Fahia makama itu menghalangi dan saudaranya untuk menasabkan isimnya. Wayasiru baca sehingga jadilah kalimat setelah ma ya, setelah non dan ma inna dan ma menjadi mubtada marfu mal adlu asasul hukmi kalau tanpa ma maka innal adla Masukkan ma inna mal adlu asasul hukmi Kemudian tidak tasalah mazaita itu dijumpai jika bersambung dengan fiil qalla kasuro atau tola tola sedikit kasuro banyak tola lama Faya maka ma ini takufu menghalangi fiil-fiil ini antara bil fa'il untuk meminta fa'il Tapi fiil ini disambungi dengan ma bersambung pada kola dan seterusnya, maka kola tasurat tadi tidak punya fa'il. Wajibu ba'daha jumlah tulfiliyatun dan datang setelah itu jumlah fi'liyah. Kolama sedikit sekali. Yatamakanul muhmilu orang yang e, ceroboh, orang yang menyepelekan berbagai kewajiban, yatamakan mungkin memungkinkan minal usul untuk sampai kepada apa yang jadi tujuannya. Kemudian maka berikutnya adalah jika bersambung dengan dua huruf jer, kaf dan ruba, maka ma di sini membatalkan amal keduanya. Ya. Harusnya ruba sodikin, jadi ruba masodikun, anfa umin syakikin. Terkadang kawan lebih manfaat dari saudara kandung. Kemudian ma tambahan yang tidak mencegah dari beramal. Artinya latamna tidaklah mencegah beramalnya ya, kata se eh, sebelumnya bima ba'dah untuk kata setelahnya. Ini terjadi tidak salat jika bersama dengan huruf jar, min, an dan ba. Amma qalilin la yusbihunna nadimi Sebentar lagi mereka akan menyesal. An harfu jar menyezaidah qalil majrur dengan huruf jar an. Jika bersambung pada sebagian dharaf qabl ba'du dan duna rajautul hudura Tuna mata akhirin. Aku mengharap kehadiran anda tanpa telat. Takhirin mudaf kepada duna maju dengan kasroh. Kemudian am, au, dan imma. Am, au, dan imma adalah huruf atok Dan dia, mereka-mereka ini maknanya berdekatan. Tapi mayali, maka dalam eh, keterangan berikut ini, mayumayis. Terdapat penjelasan tentang pembedaan penggunaan masing-masing dari am, au, dan imma. Maknanya sama atau, namun penggunaannya beda. Kapan digunakan am, kapan digunakan au. mal am, am digunakan setelah kalimat disawaid. Setelah ada kata-kata sawah atau setelah hamzah istifham. Sawa'un alayya ahadota am taghayyabta. Sama saja bagiku apakah engkau hadir ataukah engkau absen sama saja. Setelah kata-kata sawa, setelah hamzah, abu tukolan akalta am inaban Apakah jeruk yang kau makan ataukah anggur? Sedangkan au digunakan di tahyir untuk memilih atau membagi atau untuk ragu-ragu. Untuk memilih khut pertokalan atau ainatan. Ambillah jeruk atau anggur. Artinya ambillah Anda boleh memilih anggur, boleh memilih Eh, jeruk. Ini litamyin. Litaksim. Al-kalimat kata dalam bahasa Arab itu boleh jadi ismun, au fitlun, au harbun. Ini litaksim. Untuk membuat pembagian. Yang ketiga untuk ragu-ragu. Naqal al-khabaru aliyya, uh, eh, naqal al aliyun au Muhammadun. Yang menukil berita itu, yang menyampaikan berita itu, kalau nggak Ali, ya Muhammad. Sedangkan ima itu maknanya sebagaimana makna au bisa untuk tahyir, taksim dan syak Al kalimat itu ima ismun wa ima fi'lun wa ima harful. Kemudian ayu. Ayu itu bisa jadi isim, bisa jadi huruf. Namun penggunaan ayun sebagai isim lebih banyak daripada penggunaan ayun sebagai harf. Ayon yang isim digunakan untuk yang eh, makhluk berakar atau tidak berakar. Waya dan ayon di sini dibaca tasdid dan mu'ab artinya bisa makhluk, bisa mansub, bisa majrur tergantung kedudukannya dalam kalimat dan boleh menggunakan ayun dengan tambahan tak untuk mu'anas maka ayun itu memiliki empat lima status. Yang pertama sebagai isim mausul bisa bimakna alari, bimakna man dan bimakna ma. Maka dalam kondisi ini dia membutuhkan silah mausul. Yuk jibuni ayu ada amalahu mengagumkanku orang yang melaksanakan pekerjaannya. Ini ayu di sini bermakna man yujibuni man ada amala. Status yang kedua menjadi isim syarat yang menjazmkan. Contohnya ayu mri'in yukrimni ukrimhu. Siapa saja yang memuliakan aku, aku akan memuliakannya. Isim istifham. Contohnya ayu rajulin kobalta laki-laki siapakah yang engkau jumpai? Di ayi baladin wulidah Rasul alaihi salatu wasallam. Di negeri manakah Rasul dilahirkan? Kemudian isim mubham munada mabni ala dhammi. Dia mabni ala dhammi. Wa hadhihi hiyal halatul wahida. Inilah kondisi satu-satunya. Ya, wahidah beda dengan wahidah. Kalau haknya panjang itu artinya satu-satunya. Kalau wahidah artinya satu. Kalau wahidah itu satu-satunya. Oleh karena itu eh, Ya, sebagian orang bilang Gus itu yang benar Abdurrahman Wahid. Bukan Abdurrahman Wahid. Nah, namun Abdurrahman Wahid. Abdurrahman yang satu-satunya tidak ada yang lain dan semoga tidak ada yang lain. Satu-satunya Wahid. Itulah kondisi satu-satunya yang takunu fiha dalam kondisi ini ayu statusnya mabni. Selain itu ayu mu'ah. Ayuhal muatinun munadanya adalah ayu. Haknya tambahan. Muatinunnya eh, naat atau badai. Ayatuhal muatinat. Kemudian posisi yang uh, berikutnya adalah naat untuk isim nakirah. Marartu bi rajulin ay rajulin. Aku melihat seorang laki-laki ya asal laki-laki. nakirah Naat untuk isim nakirah Atau uh, bi rajulin ay atau ayu marojulin Bisa juga pakai ayu marojulin manya zaidah. Kemudian alif dan ya itu adalah harf. Maka dia mempunyai alas sukun dalam tiga kondisi. Pertama sebagai harfu nida. ayu Muhammadu akbil. Dan makna ya Muhammad dan hal yang takut jamat tafsirah yang ada di depan kalimat penjelas. Di mana au Contohnya Yuk satu bil ajri yang dimaksud dengan upah, pengertian atau definisi upah adalah kuluma yatakadahul amilu. Semua yang dituntut oleh seorang buruh liko amalihi sebagai kompensasi dari pekerjaannya. nah, Maka ini ai harf. Dan dia terletak di depannya kalimat penjelas. Ai yaitu kita terjemahkan dengan yaitu kalau ai Muhammad kita terjemahkan dengan b Muhammad. Ail uh, ya. yang dimaksud dengan ajar ai yaitu uh, al martab atau al, al muattab gaji pokok wal alawat wal badalat wal eh, ay al eh, muqtabu wal wal alawat wal badalat wal mukafaat ya badalat itu ganti misalnya uh, ganti bensin ganti transportasi nanti ya, ada gaji pokok ada uang bensin nah, uang bensin nah, ini badalat uang bensin kalau bahasa Arabnya itu badal muasola ganti untuk transportasi uang bensin badalah mukafaat ya, hadiah ya semacam bonus ya. kemudian al alawat alawat itu artinya idofat ya, tambahan apa ya lemburan ya ya, uang tambahan karena lembur. Ya. Maka inilah ini semua disebut ajar. Ini semua disebut upah. Ya, gaji pokok, uang lembur, uh, eh, badal sebagai ganti uang makan, nggak ngasih makan dan diganti dengan uang atau nggak ngasih bensin dan diganti dengan uang bensin, ya, badan muasalah dan badal untuk makan mukafaat bonus-bonus karena prestasi maka tidak ada au eh di sini bisa ada ai nah ai di sini maknanya adalah au ya, maka ajar itu ya, upaya kerja gini gini atau kita artikan atau sama dengan itu. Yang namanya upah itu atau sama dengan gaji pokok, uang lembur, ya, uang bensin, uang makan, dan bonus-bonus. kemaknanya adalah au. Dan i, hamzahnya tidak kasrah. Ini adalah harap yang mendahului sumpah. I wallahi Dan na'am, balas dan ajal. Semuanya artinya ya. Na'am, balas dan ajal adalah huruf mabni ala sukun. Uh, eh, yuk tabiha bijabil istifham yang digunakan untuk jawab menjawab pertanyaan dengan syarat pertanyaan itu adalah hal atau hamzah. Jika pertanyaan itu dengan hal, daiman selalu pertanyaannya adalah bertanya tentang isi kalimat positif. Maka jawabannya dengan huruf naam jika iya dan huruf la jika tidak. Hal fahim tadarsa. Apakah engkau paham dengan pelajaran? Doang atau belum? Jelas atau belas? maka jawabannya jika iya maka na'am fahim tu darsa. jika tidak la lam afam darsa. Sedangkan pertanyaan dengan Hamzah boleh jadi pertanyaan adalah tentang isi kalimat positif. Sebagaimana bisa digunakan untuk bertanya isi kalimat negatif. Jika pertanyaan dengan hamzah tersebut tentang isi kalimat positif, kanal jawabu maka jawabannya dengan dengan huruf na'am jika iya dan huruf la jika tidak. Sama persis dengan pertanyaan dengan hal afahim tadarsa. Jawabnya na'am faitun darsa atau la atau darsa. Adapun jika pertanyaan dengan hamzah itu tentang isi kalimat negatif. Maka jawabannya adalah dengan huruf bala jika maknanya ya dan naam jika artinya tidak. Naam artinya tidak. Alam tafham tersa Tidakkah engkau faham pelajaran? Maka jika kita mau menjawab saya paham pelajaran, bala paham darsa. Jika kita mengatakan saya tidak paham pelajaran, maka naam lam afhamid darsa. Maka alam, alaisa, ya. itu jawabannya kalau mau iya adalah bala, kalau mau tidak naam. Alaisa ada sahal, naam itu berarti Hah? Ya, tidak, tidak, tidak, tidak mudah. Wa mislu semisal dengan na'am adalah jawaban untuk ajal. Ya, ajal sama persis dengan penggunaan na'am. Contoh ajal adalah perkataan Salman ketika seorang musyrik mengatakan alamakum nabiyukum kula syai' hatta la khira'ah. Nabi mengajari uh, eh, pada segala sesuatu sampai tata cara uh, buang air maka salah mengatakan ajal benar apa yang Bapak katakan lakin dan lakinan lakin dengan uh, eh, nun yang baca sukun adalah huruf ataf maknanya adalah istidrak ya, meralat ya, Wiyuqaf biha dan uh, ataf dengan lakin itu ba'da nafin au nahyin. Setelah nabi atau setelah setelah nafi atau setelah larangan. Mahadara Mahmudun lakin Aliun. Mahmud tidaklah datang akan tapi alilah yang datang. Ini namanya istilah meralat. Meralat setelah Nabi. Lantas Muhammad Muhammadan Janganlah kau terima kasih pada Muhammad, lakin aliyan akan tapi pada Ali. Ini istidrak setelah Nabi. Sedangkan lakina, Nunya ditasdid adalah saudaranya Ina. Maknanya juga sama istidrak. Lakin istidrak, lakin juga istidrak. Dan bedanya apa? Kalau lakina masuk pada mubtada dan khobar. Kalau lakin dari Masuk pada mutadak dan khobar? Tidak. Lakina itu masuk pada mutadak dan khobar, menasabkan yang pertama disebut isim lakina, dan merofakkan yang kedua disebut khobar lakina. Hadal kitab sahirun, walakin naf'ahu kabirun. Kitab ini tipis, namun manfaatnya besar. Bakat tuhofak non terkadang nonnya lakina itu diringankan sehingga tidak Fatun Fatuntok maka diucapkan lakin wahina idin maka pada saat itu takun malatan dia adalah lakin yang muhmalah tidak beramal. Contohnya hadal kitab sahirun walakin aku kabirun. Ini cara menghindar dari disalahkan. Ini cara menghindar dari disalahkan. Hadal kitab sahirun eh, walakin eh, waktu baca walakin aku kafir duh eh, kok nafuhu Enggak nafahu lakinnya saya buat muhmalah nah selesai enggak salah Cara mengelak dari disalahkan. Maka nah, lakin mau setelah lakin itu mau kita baca rofa maka katakan lakin di situ mukmalah. Kalau setelah mubtada setelah setelah lakin itu kita baca nasab dikatakan di sini ya, lakinnya lakin yang beramal nah, tinggal terserah orang yang ngomong Maka orang semakin pintar nahu semakin sembarangan. <laughs> Kalau sudah pintar sembarangan berarti pintar nahu. Membaca seenaknya lu begini, itu jadi begini kok. Nah, kok begini, oh jadinya begini kok. Itu orang yang cerdas nahu semakin sembarangan uh, mengucapnya. Namun yang jelas bisa beralasan. Yang salah itu sembarangan tapi nggak bisa beralasan. Lu kok begini? Kenapa demikian? Enggak tahu ya, nah, salah itu. Kok anda baca begini? Oh ceritanya gini gini gini. Oh ya enggak benar. Karena di aku banyak nah, diajari cara-cara mengelak dari kesalahan. Nah, terdapat banyak pelajaran tentang cara mengelak dari ah, kesalahan. Ada muhmal dan tidak, ada apa? ada mahbub dibuat, ada tolak tak bisa menghasilkan jazam. Oh ini syaratnya mahbub. Nah, kemarin syaratnya mahbub, syaratnya dibuat. Jadi uh, jadi tolak akan tetapi amal tapi kok menghasilkan jazam. Catatan, apakah kata-kata ma'a itu hal? apakah isim? Yulahadu bisa dilihat, mesin tidak dijumpai kata-kata ma'a bimna sebagai bagian ainau'in min anwa'il huruf. Ah, dari jenis-jenis huruf. Maka kot para fara'yu terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama nahu tentang ma'a apakah dianggap isim ataukah haraf. Allah ya Allah pendapat yang paling kuat ma'a itu adalah isim yaitu uh, isim do'af dan bukan harf. Dalil kalau ma'a, dalil kalau ma'a itu adalah isim, ma'a bisa menerima tanwin, contohnya ja'u ma'an. Datalah mereka ma'an semuanya. Dan satu hal yang maklum bahasanya huruf itu semuanya ma'beni dan tidak menerima tanwin. Wa ala maka jika demikian maka ma'a adalah isim makan sama dengan dorok. yang menunjukkan al-istishab makna kebersamaan. Maka dia bisa dorob makan awak awaktihi atau dorob zaman. Maka itu fleksibel bisa dorob makan bisa dorob zaman. Dan dia mu'rob dan ainnya sifatah. Kenapa? Karena dianggap mansub sebagai dorob. Dan isim yang berada setelahnya daiman selalu majrur Bi'tibarihi mudhafan ilaihi. Karena dianggap sebagai mudhaf ilaih. Jalasa Hasanun ma'a Muhammadin. Muhammad duduk bersama. Eh, Hasan duduk bersama Muhammad. ma'anya dorob apa? Dorob makan. Ja'a Muhammadun ma'a Sa'idin. Muhammad datang bareng dengan Sa'id. Ma'a dorob zaman. Kemudian bab yang keempat adalah jumlah uh, al-jumlatul arabiyah kalimat-kalimat bahasa Arab dan kedudukannya dalam i'rab. Kalimat, uh, kalimat dalam bahasa Arab dua macam, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim atau domir, dan dia tersusun dari mubtada dan khobar. Ar-rajulu hadirun, nahnu mujahiduna. Lelaki itu hadir, kami adalah orang yang bersungguh-sungguh maknanya secara bahasa. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulai dengan fi'il dan tersusun dari fi'il fa'il atau fi'il plus naibul fa'il. Wa yakunu fiha dan dalam jumlah fi'liyah fa'il atau naibul fa'il bisa berupa isim dohir. Mu'rab eh, atau mabni. Hadar rajulu. Hadar fi'il madhi ma mabniun alal fathi rajul fa'il marfu dengan dhamma Najah ada talib siswa itu lulus. Ada isim isarah mabni e, mahalnya rafa sebagai fa'il. Talibnya sebagai badal atau sebagai na'am. Ya, ada khilaf dalam masalah ini. Kemudian berupa domir dohir atau domir baris. Hadorna. Na domir mutasil mabni ala sukun man yang rofa sebagai fa'il. Dhamir mustatir arajulu hadara. Arajul mubtada maksud dengan doma hadara fi'il madhi. Mabni ala fatah fa'il yang dhamir mustatir takdiru huwa. Eh, wal jumlah tu itu tulisannya harusnya wal jumlah tu. Wal jumlah tu minal fi'li wal fa'il mahalnya rofa sebagai khubar mubtada. Kemudian masdar muawal dari an plus fi'il mudore atau anna isim dan khobarnya. Maka ada fa'il bentuknya adalah masdar muawal. Yasuruni antan jaha. Maka masdar muawal dari antan jaha yaitu najahuka fa'il untuk fi'il ya yasuruni. Kemudian dilihat dari memiliki kedudukan dalam i'rab ataukah tidak jumlah ibadah dua macam. Yang kedua adalah jumlah alat ilaha mahalun minal i'rab. Jumlah yang memiliki mahal kedudukan dalam i'rab. Tataqa'ul jumlah itu terkadang jumlah itu baik jumlah ismi atau filia terletak mauki al ismil mufrad. Terletak pada posisi atau menggantikan posisi isim mufrad Si mufrad di sini bukan mufrad kebalikan dari jamak. Mufrad kebalikan dari murokkab. Bukan jumlah. Maka butuh mahalaf bil i'rab. Maka dalam i'rab jumlah ini mengambil menggantikan posisi isim mufrad. Contohnya adalah tadi Aradulu hadara maka jumlah hadra uh, eh, al-mukawinah atau al-mukawana yang tersusun dari fil dan fa'il itu waqa'at mauki ala khubari terletak pada posisi khubar dia menggantikan isim mufrad karena mungkin kita katakan arajulu hadirun kalau kita pakai isim mufrad kalau kita pakai mufrad maka arajulu hadirun Namun hadirun kita ganti dengan hadoro. Nah ada sembilan tempat kau fihal jumlah. Yang kalimat yang terletak pada sembilan tempat tersebut baik jumlah ismi atau fi'liyah dia menggantikan posisi isim mufrad sehingga i'rabnya adalah menempati mahal isim mufrad. Pertama ada jumlah yang terletak sebagai khobar mubtada. Contohnya al asjar pohon-pohon itu al-soduha ranting-rantingnya muarakotan atau muarakotun berdaun. Azjar mubtada, arson itu mubtada yang kedua. Maksud dengan doma, haknya adalah domir, mabni ala sukun, mahnya jer mutaf ilah Muarakotun adalah khobar untuk arson. Maksud dengan doma. Dan jumlah yang terdiri dari mubtada yang kedua ditambah khobarnya mahanya rofa sebagai khobar mubtada yang pertama. Asamaku yasbihu ikan itu berenang. Asamaku mubtada makhluk dengan doma yasbihu ilmu mutore makhluk dengan doma fa'il yang domir mustatir takdirnya huwa dan jumlah dari fi'il dan fa'il mahanya rofa sebagai khobar mubtada yaitu mubtada as catatan. Eh, ya tibu antas tamilu jumlah tul khobar. tul khobar yaitu jumlah yang menjadi khobar wajib memuat domir yang menghubungkan jumlah tul khobar dengan mubtada. Kalau di kalimat al-ajjar aksanuha muarokoton. mana domir penghubungnya? Ha, ya kan? Kalau asamaku yasbihu domir penghubungnya apa? Domir mustabel fa'ilnya yasbihu yaitu huwa yang kembali kemana? Kesama. Yang kedua, jika jumlah terletak sebagai khubar kana atau salah satu saudaranya, karena rajulu tiyabu nadifat, karena rajulu tiyabuhu nadifatun. Lelaki itu pakaiannya bersih. Siap nabi patun jumlah mubtada khobar mahalnya nasab sebagai khobar kana. Itu ditulis nabi ya, tapi itu salah. nabi patun Karena yang mansub adalah mahalnya mahal dari nabi nadifatun. Amsat tilmidu ya, ya terusuh Murid itu ya, di sore hari belajar ia terusu jumlah terdiri fi'il dan fa'il mahnya nasab sebagai khobar amsa. Kemudian yang ketiga, ketika jumlah itu terletak sebagai khobar inna atau salah satu saudaranya. Inna rajula siyabuhu nadifatun. Inna tilmida eh, ia terusu. Kemudian idza waqa'a maf'ulan bihi jika terletak sebagai maf'ul bih, contohnya kolat talibu. Siswa itu berkata, ana mujidun aku ada seorang yang rajin. Ana mujidun jumlah terdiri mubtada dan khobar, mahalnya nasab sebagai maf'ul bih untuk kola. Kola itu perlu maf'ul bih. Kola iya. itu perlu maf'ul bih. Iya. Yaitu makalul kaul uh, isi yang dikatakan itu makbul bih untuk kola. kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inamal amal dunia itu sampai selesai itu adalah jumlah sebanyak ini uh, adalah fi mahal linasbin mafulun bihi. Kemudian ketika ada jumlah yang uh, terletak sebagai hal Nantasir alal adui. Kami menang menghadapi musuh. wanahnu nahnu pada saat kami yadun wahidatun bersatu. Wawunya wawul hal. Nahnu dhamir munfasil mabni ala dham. Mahnya rafa sebagai mubtada. Yadun khobar linahnu. Mabuk dengan dhamma. Wahidatun na'at untuk yadun. Jumlah mubtada khobar. Nahalnya nasab sebagai hal. Sami tutuyura tuhon jiru. Aku mendengar burung-burung itu sedang berkicau. Tuhajur ini jumlah. Dia, dia terletak setelah atuyu. Tuyu apa? makrifat dan nakirah. makrifat Dan kaidahnya apa? Jumlah setelah makrifat adalah hal. Tuhajur fi'il mudari makhluk dengan doma. Fa'ilnya domir mustatir takdirnya dia jumlah dari tuhadiru yang terdiri dari fi'il dan fa'il mahalnya nasab sebagai hal. Catatan, la al jumlah tu kalimat tidaklah terletak sebagai hal kecuali jika sahibul hal adalah ma'rifat. Dan disyaratkan untuk jumlah yang terletak sebagai hal harus memuat robit penghubung yang menghubungkan jumlah hal dengan sahibul hal. Dan penghubung ini boleh jadi wawu saja atau domir yang kembali kepada sahibul hal atau wawu dan domir sekaligus. Yang keenam, jika jumlah terletak sebagai na'ah. Kapan jumlah itu terletak sebagai na'ah? Jumlah setelah jumlah setelah nakira. Ya, jumlah setelah nakira adalah na'ah. Qadaina saifa bi hawa hawa'uha nakiyun kami menghabiskan musim panas di satu desa hawa uha yang udaranya adalah udara yang bersih Fi dan fiha bujar, dan majur dengan kasroh hawa uha, hawa mubtada makfud dengan doma, dan hak dah domir mabni ala sukun, fi mahali jarin ilaihi, dan haknya kembali kepada korya. Nakion khobar li hawa marfu dengan doma. Jumlah yang terjadi mubtada dan khobar yaitu hawa uhanakiyun mahalnya adalah jer naat untuk Korea. Sami tutuyuran tuhat biru. Aku mendengar burung-burung yang memiliki sifat suka berkicau. Tuyuran maf'ul lebih mansub dengan fathah, tuhat bil mudhari' marfu dengan doma Fa'ilnya domir mustatir takdirnya hiya. Jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il yaitu tuhadiru mahalnya nasab sebagai naat untuk tuyur. Catatan, jumlah tidaklah terletak sebagai naat kecuali jika manutnya adalah nakirah Maka kesimpulannya Al-jumalu ba'dan nakirat sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Ini kaidahnya. Garis bawahi. Maka kalimat setelah isim nakirah adalah sifat atau na'at. Sedangkan kalimat ba'dal ma'arif setelah isim ma'rifat adalah ahwalun adalah hal. Faidah kula maka jika kita mengatakan sami itu atau wajiru takunu itu tak ya takunu jumlah tutuh wajiru maka e, jumlah tuhadiru itu mahannya nasab sebagai hak. Namun jika kita katakan sami itu tuyuran tuhadiru, fatakunu jumlah tuhadiru, eh, jumlah fatakunu jumlah tuhadiru, jadi tuhadiru itu mutaf ilahnya jumlah tuh. Eh, nah, bacanya bukan fatakunu jumlatun tuhadiru salah. Ya, ya fatakunu jumlatun tuhadiru maka jumlah itu uh, eh, itu dia mudah mudhaf tuqaddiru ini mudhaf ilaih. Di mahali nasbin ini mahalnya nasab sebagai naat untuk tuyul. Kemudian yang keenam, jika jumlah terletak sebagai jawab syarat ya, jazim yang menjazmkan dan bersambung dengan fa manjada fanajahu jauh Siapa yang sungguh-sungguh maka keberhasilan adalah kawannya. Maka jumlah anaknya najah halifuhu terdiri dari mubtada dan khobar mahalnya adalah jazm adalah jawab syarat untuk man. Yang kedelapan, jika jumlah terletak sebagai mudhaf nilai. Nah, tadi maka ada mudhof ilaih itu bentuknya jumlah. Kalau mudhof harus isim. Kalau mudhof ilaih bisa ismun, bisa jumlatun. Watakunu jumlah mudhof ilaih uh, eh, Wa jumlah jumlatu ilahi ilaihi fi salasi halatin faqat. Di sini dikatakan uh, jumlah itu bisa menjadi mutaf ilah dalam tiga kondisi saja. Setelah ba'da haitsu, setelah id dan setelah ida. Dabtu ila haitsu tuqimu. Tuqimu jumlah min fi'il uh, min min fi'lin Jumlah tu min fi'lin wa fa'ilin. Uang waw ya. Jumlah tu min fi'lin wa fa'ilin fi mahali jarin mutafun ilaihi untuk haitu. Ya. Lalu bagaimana dengan tadi? Takunu jumlah tu tughadiru tadi. Maka kalau mengambil pendapat uh, penulis di sini maka uh, maka tughadiru jadi apa jadi? Fatakunu tuh. Ghadbi mungkin jadi badalnya, badannya jumlah tuh. Kalau kita ngambil eh, pendapat penulis yang mengatakan cuma ada dalam tiga kondisi saja. Jadi kalau eh, kita jadikan jumlah tutup radio itu sebagai mutakilah, insya Allah juga tidak salah. Kemudian tidak wakwaat tabiatan di yang terakhir jumlah itu adalah memiliki mahal dalam i'rab jika terletak tabi untuk jumlah yang memiliki mahal dari i'rab. Hadza talibu majhuduhu kabirun wa amaluhu wasi'atun. E, siswa ini kesungguhannya besar dan cita-citanya panjang. Kalau ini bahasa Arabnya cita-citanya luas. Itu enggak bahasa Indonesia ya. Kalau cita-cita bahasa Indonesia tidak luas. Apa? Tinggi ya? Tinggi. Tinggi dan pendek kalau bahasa Indonesia. Luas dan luas dan sempit nah, bahasa Arabnya. Wa amaluhu wasi'atun dan cita-citanya tinggi. Jumlah tu amal wasi'atun adalah atap kepada jumlah majudu kabirun. Wahia dan jumlah majhudu kabirun mahalnya rafa khobar untuk mubtada hada. Jadi hada hada mubtada khobarnya majduhu kabirun maka mahalnya adalah mahal rafa sebagai khobar amalu wasi'atun itu juga mahalnya rafa. Kenapa? Karena apa dengan dengan jumlah majduhu kabirun. Kemudian jumlah uh, yang ketiga, yang kedua adalah jumlah yang tidak memiliki mahal i'rab. La yakunul lil ni jumlah tidaklah memiliki mahal i'rab, tempat dalam i'rab jika dia tidak terletak menggantikan isim mufrad. Dan itu adalah dalam kondisi-kondisi berikut ini. Itu adalah yang pertama adalah jumlah atau kalimat yang terletak di awal kalimat atau kalimat yang terputus dari kalimat sebelumnya. Contoh jumlah yang ada di awal kalimat. Dahab ilal manzili. Tiba-tiba ada satu kalimat tersendiri. Dahab ilal manzili. Aku pergi ke rumah. Maka ini jumlah tu dalam manjil ini la hamil minal in'am. Oh. Contoh dua kalimat yang terputus sendiri-sendiri. La takdib. Innal kadhiba makruhun. Jangan bohong. Titik ini sudah selesai. Innal kadhiba makruhun. Sesungguhnya dusta itu satu hal yang dibenci. Nah, ini uh, jumlah semacam ini, jumlah yang pertama ini disebut jumlah istiqnafiyah. Jumlah istiqnafiyah, istiqnafiyah. Maka jumlah istiqnafiyah itulah mahalalaha hamil al Kemudian yang kedua, Jumlah yang terletak sebagai silatul mausul. Ja'allah dikataba. Ja'a fil madhi mabni alal fatah. Ja'a isim mausul mabni mahalnya rafa sebagai fa'il. Kataba fil madhi mabni alal fatah fa'ilnya domir mustatir takdirnya huwa. Dan jumlah sila jumlah sila yaitu fi'il dan fa'il Laisalaha minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Kemudian jumlah jawab syarat. Yang syarat tersebut tidak menjazmkan. Laulal hawa'u ma'asha kainun hayyun. Seandainya tidak karena udara, tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup. Kainun hayyun itu makhluk hidup. Ma'asya kainun hayyun jumlah jawab syarat. Dan syaratnya di sini tidak menjazmkan. Laula. Laula itu mengandung syarat. Harus ada jawab syaratnya. Namun dia bukanlah syarat yang menjazmkan. Lama halalah minal i'rab maka jumlah jawab syarat yang tidak menjazmkan tidak memiliki tempat dalam i'rab. Yang keempat, jumlah jawab syarat yang menjazmkan jika tidak berganti dengan fa. Kaifama amilin nasa yu amiluka yu amiluka bagaimanakah saja engkau bersikap pada orang lain, orang lain akan bersikap seperti itu kepadamu. yu amiluka adalah jumlah jawab syarat yang menjazmkan. Karena kaifama termasuk isim syarat yang menjazmkan dua fi, dua fiil Nah, namun lama halalah minal i'rab tidak memiliki tempat atau kedudukan dalam i'rab. ya, jumlah yang pernah kita bahas, pernah kita singgung, jumlah i'tiradiyah. Jumlah yang ada di tengah-tengah. Karena rahimallahu kutwatan hasanatan. Beliau rahimallahu, rahimallahu jumlah. Semoga Allah merahmatinya kutwatan hasanatan dan yang baik. Rahimallahu jumlah i'tiradiyah la mahala laha min irab Demikian juga satu kalimat yang disisipi insya Allah. Ana insya Allah godan saat hak. Maka insya Allah ini jumlah ikhtiradiyah. Jumlah mufassirah, jumlah yang menafsirkan setelah ai tu ilaihi sazran. Aku memandang kepadanya dengan sazran, dengan melirik. Ai tubuh, artinya aku merendahkan atau menghina, melecehkan dia. Maka gara-gara melirik orang bisa dan anteman-teman. Karena maknanya adalah ihtiqar. Ya. Maknanya adalah meremehkan. tuh jumlah mufasirah la mahalalah dan i'rab. Kemudian yang terakhir adalah jumlah ataliyah yang terletak setelah jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab. Zahab ilal manzili wa tanawatu ta'ama. Aku pergi ke rumah itu dan aku menikmati makanan. Tanawal kutu'am adalah jumlah taliyah di jumlah lama eh, lama halal dari i'rab atau taliyah di sini maknanya adalah tabi'ah. Jumlah yang tabi dengan jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab. Karena dia tabi mengikuti jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab, maka dia juga menjadi jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab. Kemudian bab yang kelima adalah asal ibu nahwiyatu. Adalah gaya-gaya bahasa dalam tinjauan nahwu. Yujad bilghatil yang dijumpai dalam bahasa Arab beberapa gaya penuturan, wasiyahun dan beberapa bentuk warodat askalin khasatin yang e, memiliki bentuk tertentu. Dan gaya-gaya bahasa ini ada Gaya bahasa untuk membuat cara, gaya bahasa untuk bersumpah, gaya bahasa untuk memuji dan mencela, gaya bahasa untuk mengungkapkan kekaguman, gaya bahasa untuk irah. Irah itu untuk memotivasi, ngompor-ngompori, manas-manasi, atau tahbir, gaya bahasa untuk membuat orang lain waspada, kebalikan dari irah. Uslubul ikhtisas, satu gaya bahasa disebut ikhtisas. Nggak tahu, ini nggak ada banyak dalam bahasa Indonesia. Misalnya contohnya ikhtisas. Nahnul muslimin nusalli ya, eh, khamsata marat kulli yawmin wa Nahnul muslimin muslimin disebut ikhtisas. Kami, orang-orang Islam, dan dia mansub Kenapa mansub membuang fiil yang mahdhuf? nahnu nahnul muslimin nah maknanya nahnu akhusul nah, muslimin nggak ada ya uh, padanannya dalam bahasa Indonesia. Nggak, nggak bisa diterjemahkan ya. Nahnu uh, al-ikhtisas. Uh, nahnul muslimin. Muslimin itu disebut ikhtisas. Kata apa itu kalau dalam uh, bahasa Indonesia? Kami kaum muslimin mengerjakan sholat lima waktu. Ya. Kami subjek. Muslimin kaum muslimin apa? Mengerjakan predikat. Kaum muslimin apa dalam bahasa Indonesia? Hah? Gimana? Hah? Jadikan satu gitu. Ya, kurang lebih nggak ada nggak ada secara Kemudian uslub istighosa gaya cara untuk minta tolong, uslub istighfar cara untuk bertanya. Wafima yali berikut ini adalah sarun mujazun penjelasan ringkas untuk uh, ungkapan-ungkapan uh, secara gaya bahasa di atas. Maaf bayan ditambah penjelasan tentang cara mengerok masing-masing dari uh, ungkapan-ungkapan uh, tersebut. uslubu syarti, ungkapan untuk membuat syarat membuat syaratnya itu juga ini terjemahnya belum bahasa Indonesia ini. Usul syar'i. Syarat di sini bukan syarat perjanjian. <laughs> Ah, boleh kau nikah dengan putriku asalkan satu <laughs> dua. Bukan demikian. Usul syarat itu maksudnya ya ya? Ya pakainya pakai jika-jika. Tarif usul syar'i, pengertian usul syarat. Ingat syarat di sini bukan syarat bahasa Indonesia. Syarat di sini ya maknanya mengandung mana jika jika jika terus ada apanya belakangnya. Ya, uslub syaratnya adalah sebuah ungkapan atau uslub atau gaya bahasa tersusun dari adat syarat. Yang adat syarat ini menghubungkan dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah syarat untuk kalimat kedua. Kalimat pertama disebut jumlah syarti, Kalimat yang kedua disebut jawab syakti. Nah, ada satu alat untuk membuat kalimat syarat. Itu ada dua macam. Pertama, adat yang menjazmkan dua fi'il. Itulah kita bahas. In ma, ma, ma, ma, mata, ayana, aina, aina ma, anna, ma kaifama, dan ayun. Kemudian ada adat syarat yang tidak menjazmkan. Lau, laula, lauma, amma. Ini adalah huruf. Ida, lama, dan kulama. Ini adalah dorob. Fima yari berikut ini penjelasan ringkas untuk adat syarat yang tidak menjazmkan. Lau itu disebut harfu intina intina. Maknanya intina jawab, intina isyarat. Intinak di sini ya. Uh, eh, intinak di sini artinya realitanya tidak ada. Intinak jawab tidak isyarat. Maka jawab itu tidak ada karena syaratnya tidak ada. Waya dan laut itu tadkhul masuk biasanya pada fi'il madhi dan jawab lau itu berganti dengan lam. Jika jawabnya adalah fi'il madhi positif. Dan terbebas dari lam jika jawabnya adalah negatif. Kalimat negatif. Contohnya, lau ulija al-maridu la syufiya. Seandainya si sakit itu diobati tentu dia akan sembuh. Realitanya gimana? Diobati? Tidak diobati. Sembuh? Tidak sembuh. Nah ini namanya intina limtina. Semuanya tidak semua. Dalam realita semuanya tidak semua. Itu intina limtina. Di sini jawabnya bergandeng dengan lam karena ma'bin fi'il madhi dalam kalimat positif. Lau ta'annal amilu dima Seandainya buruh tersebut itu tidak tergesa-gesa, kemudian dimu. Nah, mana dima tentu dia tidak akan menyesal. Kok ikut demo akhirnya ikut kena PHK semua. <laughs> Setelah itu menyesal. Uh, kita lihat e, jawabnya adalah tidak bergandeng dengan lam karena jawabnya manfi. Ada mana gimana? Gimana realitanya? Burung tersebut tangannya terang tidak, pelan-pelan terang tidak, tidak, dia terbesar besar. Terus di sini kalimatnya mengatakan tidak menyesal. Realitanya gimana? Menyesal. menyesal. Dia menyesal dan dia tergesa-gesa. Tidak mau pelan-pelan dalam berpikir. Ini namanya imtina lintina Maka realitanya itu mesti berkebalikan. Eh, realita yang ada berkebalikan dengan syarat dan berkebalikan dengan jawab. Jawabnya Bunyinya tidak menyesal, realitanya menyesal. Syaratnya apa, e, tidak tergesa-gesa, realitanya dia tergesa-gesa. Dan lau dan lauma, keduanya adalah huruf yang disebut Intina lil wujud. Intina lil wujud. Artinya Intina ul jawab. Jawabnya itu Intina. Jawabnya tidak ada. jadi syarti karena syaratnya ada. Dan setelah lau dan lauma iman selalu isim marfu terletak sebagai mubtada khabarnya mah, mahzuf wajib dibuat. Takdirnya apa? Mawjudun. Wa yaktarinu jawabu laula wa ma bilang. Dan jawab laula dan lauma itu bergandeng dengan la jika madi positif dan terbebas dari lam tidak karena manfi jika kalimat negatif. Laulat tabibu la saat la saati la saat halatul marid. Maknanya Pak, laulat tabibu mawjudun la saat halatul marid. Seandainya tidak karena dokter itu ada, niscaya kondisi si pasien, si sakit itu semakin parah. Realitanya, si sakit kondisinya parah atau tidak? Semakin parah atau tidak? Tidak parah. Maka realitanya itu berkebalikan dengan jumlah jawab. Jumlah jawab apa? Saat halatul marid tambah parah kondisi si sakit. Itu jumlah jawab. Realitanya kebalikannya. Realitanya kebalikannya. Gimana kan kondisi si sakit? Gimana kondisi sakit? Tidak parah, semakin membaik. Laulat tabibu, seandainya bukan karena ada dokter. Realitanya dokter ada atau tidak? Dokternya ada. Dokternya ada, dokter ada, kondisi si sakit membaik. Maka ketika kondisi sakit membaik dengan datangnya Pak Dokter, maka ada salah satu anggota keluarganya berkomentar, laula tabibu la saat hal kemarin. Maka di sini kalimat ee, eh, syaratnya Laulat tabibu, la tabibu. Tidak ada eh, tidak ada dokter. La tabibu mawjudun kalimatnya. Cuma ditambahi lau. La tabibu mewujudun. Realitanya dokter ada. Maka di sini imtina'il jawab. Maka jawab itu e, realitanya berbeda dengan jawab liwujud syarti karena syarat yang disampaikan setelah laula itu ada. Laula tabibu masyafial maridu seandainya tidak ada dokter niscaya tidak sembuhlah si sakit. Realitanya si sakit sembuh atau tidak? Hah? realitanya, realita dan kalimat ini si sakit sembuh atau ya, tidak? Sembuh. realitanya si sakit itu sembuh. Kenapa? Karena ada dokter. Karena syaratnya terpenuhi. Wujud, wujud syarti karena syaratnya terpenuhi itu adanya dokter. Laulah aku imtina lil wujud, tabib tidak marfu dengan doma, khabarnya makhluk. wujuban takdirnya mewujudun uh, eh, kemudian mahdhubun wujuban wal mubtada wal khabar al mahdub jumlah syarti kemudian amma amma adalah harf, harfu tafdil Oh, untuk mengutamakan. Dan dia menggantikan kedudukan azab salah dan fiilnya. Dan wajib ada fa setelah jawab amma. Dan wajib ada fa pada jawab amma. Ini uhanni'u jami'an najihin. Sesungguhnya aku mengucapkan selamat kepada semua uh, siswa yang lulus misalnya amal uh, apa uh, amal awalu fasaukafiuhu adapun uh, ranking satu akan aku beri hadiah maka dia mengunggulkan mengutamakan yang nomor satu Ida adalah jawab zaman al-mustaqbal untuk masa depan. Dan tidaklah datang setelahnya kecuali fi'il eh, dohir atau fi'il muqaddam. penuh jumlah dan jumlah setelah ida mahalnya jar sebagai mutok ilahnya ida. Ida marita fadhab ila tabibi. Jika engkau sakit, pergilah ke dokter. Realitanya orang yang diajak bicara sakit, orang yang diajak bicara realitanya belum sakit. Cuma ini pesan. Cuma ini pesan. Maka maknanya mustakbal. Tidak, maknanya mustakbal meskipun masuk pada fi'il madhi. Dia masuk pada fi'il madhi. Maridna. Tapi jadinya fi'il madhi ini maknanya apa? Mustaqbal. Kenapa? Realitanya orang diajak bicara saat ini tidak dalam kondisi sakit. Maka ida masuk kepada fi'il madhi dan madhi berubah jadi mudore. Kita marita jika anda sakit. Sekarang anda sakit. Cuma pesan jika besok-besok kapan-kapan Anda sakit, ya, bilang tabib, maka pergilah ke dokter. Fi'il zahir. Ida tabibu nasahalaka ka'mal bi nushihi. Jika dokter memberikan saran, advis kepadamu, maka laksanakalah nasihat dokter. Fi'ilnya mukodak. Lama dan kulama, keduanya dorok untuk madi, dan tidaklah uh, setelah keduanya kecuali fi'il madhi. Lama dahabtu ilaihi wajatuhu maridon. Nah, ini lama yang artinya tak kalah. Kemarin telah kita bahas lama yang artinya belum menyelam. Ada lam, lama, maka maka lama itu jika masuk ke fiil mudhari artinya belum lama lama aku alkitabah aku belum membaca buku itu tapi lama yang masuk ke fiil madhi artinya tatkala kita terjemahkan dengan tatkala lama dahab tu ilahi tatkala aku pergi ke rumahnya wajah tubuh maridon kujumpai dia dalam kondisi sakit kulama ja'akum rasulun bimalatah wa tahu anfusukum istakbartum aslinya ada anya aku lama ja'akum rasulun ayat Al-Qur'annya ada anya apakah setiap kali datang kepada kalian dari Bani Israel seorang rasul yang membawa ajaran yang tidak disukai oleh jiwa kalian kalian sombong terhadap ajarannya Demikian yang kita baca pada pagi hari ini. Pagi dan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.